Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip konsep-konsep Islam dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Upaya-upaya untuk melaksanakan segala sesuatu yang bermanfaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uka." Wasta'in billahi wa la ta'jaz. al hadid Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi engkau. Wasta'in billah dan minta tolonglah kepada Allah, isti'anahlah kepada Allah semata, wala ta'jaz dan jangan merasa lemah. Di sini barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita konsep-konsep prinsip-prinsip mendasar di dalam melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita. Dengan konsep tadi seorang muslim akan mendapatkan saadahnya, kebahagiaannya, mendapatkan keberuntungannya, falahnya di dunia maupun di akhirat. Yang pertama barakallahu fikum ialah al-hirs wal ijtihad ala al-umur an-nafi'ah. Bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat ada kesungguh-sungguhan, ada upaya maksimal. Yang kedua ialah suluk menempuh al-asbab sebab-sebab yang mendatangkan perkara-perkara yang bermanfaat tadi. Menempuh cara-cara, menempuh upaya-upaya yang bermanfaat yang disebutkan dalam syariah untuk mendapatkan perkara-perkara yang manfaat tadi. Ini yang kedua. Harus ada upaya, harus ada ikhtiar dan ikhtiarnya tepat. Ikhtiarnya benar, ikhtiarnya sesuai dengan petunjuk dan bimbingan syariah. Yang ketiga adalah al-isti'anatu billah dalam menjalankan asbab tadi, seorang muslim harus meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Harus bersandar kepada Allah Azza wa Jalla semata. Harus bertawakal menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini tiga perkara. Barakallahu fikum. Apabila terpenuhi semuanya, maka akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Namun satu saja tidak terpenuhi, maka akan terjadi yang namanya kegagalan, fasil. Akan terjadi yang namanya kegagalan dalam menjalani kehidupan dunia dan upaya untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Karantina azakumullah yang pertama ada kesungguh-sungguhan, adanya keseriusan, adanya upaya maksimal, al-hirs wal istihad. Ketika seseorang itu barakallahu fikum tertimpa penyakit al-kasal, malas, tidak ada kesungguh-sungguhan, malas, maka tidak akan mungkin dia bisa mengerjakan, bisa menggapai perkara-perkara yang manfaat tadi. Yang namanya al-kasal, kemalasan barakallahu fikum akan menghilangkan akan meluputkan kita dari perkara-perkara yang kita inginkan dari kebahagiaan yang ada dari perkara manfaat yang ada bahkan mungkin yang namanya al-kasal kemalasan barakallahu fikum akan membuat kita terperosok ke dalam perkara-perkara yang membahayakan kita al-kasal daun penyakit yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim baik dalam urusan duniawiyahnya ataupun dalam urusan agama ukhrawiyahnya ketika dia malas tidak punya upaya tidak punya semangat untuk mengurusi dunianya maka dia akan sengsara dalam perkara-perkara duniawiyah dia akan menjadi beban bagi orang lain dia akan menjadi bahasa kasarnya sampah di tengah-tengah masyarakatnya. Barakallahu fikum. Enggak ada gunanya. Apalagi dia punya rasa malas terkait dengan perkara-perkara keagamaannya. Malas untuk berilmu. Malas untuk beramal saleh. Malas untuk mentaati Allah Azza wa Jalla beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan sengsara terkait dengan akhiratnya nanti. Barakallahu fikum. Maka harus ada yang namanya kesungguh-sungguhan. Yang kedua harus ada upaya melakukan asbab asbab an-nafi'ah sebab-sebab yang bermanfaat jalurnya harus tepat sesuai dengan bimbingan syariah sebagaimana ketika seorang muslim memiliki sebuah kesungguh-sungguhan keseriusan tetapi jalurnya salah tetapi bimbingannya keliru tidak sesuai dengan bimbingan syariah maka yang terjadi adalah sebaliknya dia akan mendapatkan perkara-perkara yang membahayakan dia memadaratkan dia menghancurkan dia menyimpangkan dia terkait dengan urusan duniawiyah ataupun urusan ukhrawiyahnya Bukan manfaat yang dia dapatkan, tapi justru kemadaratan yang dia raih. Maka harus ada upaya-upaya yang tepat menempuh jalur-jalur yang benar sesuai dengan bimbingan syariah. Dan yang ketiga, dia harus isti'anah billah wasta'in billah Barakallahu fikum mengerahkan segala daya dan upaya hanya kepada Allah semata, meminta pertolongannya hanya kepada Allah semata, sandarannya hanya kepada Allah semata, tawakalnya hanya kepada Allah Azza wa Jal semata. Ini yang akan menyempurnakan keadaan dia. Ini yang akan membuat dia betul-betul di atas bimbingan yang tepat dalam semua keadaan, dalam semua kondisi yang akan dia hadapi. Yang akan dia hadapi. Ketika dia nanti melakukan asbab yang disebutkan di atas, ternyata menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam hadangan, berbagai macam cobaan-cobaan, dia tidak akan berkeluh kesah. Akan muncul as-sabr kesabarannya akan muncul yang namanya sabat ketegaran dia, ketabahan dia. Dikarenakan dia sadarkan semua itu kepada Allah Azza wa Jalla semata. Barakallahu fikum. Dan ketika Allah uji dia dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan, dunianya lapang, akhiratnya bagus, dia tidak akan takabur. Dia tidak akan ujub bangga diri dikarenakan semua itu adalah fadlun minallah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala semata taufik minallah merupakan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata ini dengan isti'anah bila. sebaliknya karena ketika seorang muslim tidak memiliki prinsip yang ketiga tadi dia punya kesungguh-sungguhan serius dalam mengurusi perkara-perkara manfaat dia telah menempuh jalur yang benar jalur yang benar dengan bimbingan syariah tetapi tidak isti'anah kepada Allah maka dia nanti akan terjatuh ke dalam sifat al-jaza' keluh kesah, keluh kesah ketika mendapati cobaan, menghadapi rintangan, menghadapi menghadapi hadangan-hadangan, dia akan jaza. Dia akan keluh kesah. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan kesuksesan akan muncul ujubnya bangga dirinya akan muncul takaburnya sombongnya lupa dengan Allah Azza wa Jal maka, Allah, maka Rasul mengingatkan dalam riwayat tadi wasta'in billah dan minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal isti'anah kepada Allah sandarkan semuanya kepada Allah pohon kemudahan-kemudahannya kepada Allah Barakallahu fikum. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan kepada kita tentang pentingnya beriman dengan takdir Allah Azza Wajal. Yang namanya upaya, yang namanya usaha tidak selamanya mulus, tidak selamanya bagus, tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang eh, terkadang melenceng terkadang berbeda dengan, apa yang kita harapkan, terkadang mengalami berbagai macam perintangan dan gangguan, mengalami yang namanya berbagai macam masaib dan musibah-musibah yang ada. Maka Rasul mengatakan setelah itu, pada lafaz yang setelahnya kata Rasulullah SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kada kana kada wa kada walakin qul قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apabila menimpa dirimu sesuatu musibah maka jangan kamu mengatakan kalau seandainya saya berbuat demikian tentu akan demikian kalau seandainya begini pasti akan begini coba kiranya dulu begitu maka akan begini jangan mengatakan demikian tapi katakan Allah wa masya'a fa'al. Ini merupakan takdirnya Allah Azza wa Jal. Dan apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Sebab yang namanya lau, seandainya, seandainya yang mengandung unsur tasakhut ala akdarillah yang mengandung unsur murka kepada uh, takdirnya Allah Azza wa Jal, ini akan membuka pintu syaitan. Di sini ditekankan betul al-imanu bil qadar, iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat seorang muslim tadi semakin kokoh, semakin kuat, semakin tabah, semakin tegar, semakin uh, bisa mensikapi semua kondisi yang ada dengan bimbingan syariah. Ima sabar wa ima syukur. Ima dia sabar ketika menghadapi yang, yang namanya musibah. Ima syukur, dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika mendapatkan yang namanya kenikmat dan kelebihan-kelebihan yang ada. Ayahkan tina azakumullah Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam Ihris ala ma yanfa'uk Hendaklah engkau bersungguh-sungguh Serius Mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagimu Al-umur an-nafi'ah Ala kismain Perkara-perkara yang bermanfaat barakallahu fikum ada dua macam. Yang pertama al-umur an-nafi'ah Fiddin Perkara-perkara yang manfaat pada agama kita. Terkait dengan agamanya kita yang berujung nanti terkait dengan ukrawiyah kita. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersungguh-sungguh serius untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi agama kita. Dan itu sangat banyak, itu sangat luas cakupannya, meliputi semua agama Islam yang ada ini. Namun kalau mau diglobalkan disimpulkan di terdapat pada dua perkara. Yang pertama al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat ilmu syariah ilmu kitab ilmu sunnah dengan pemahaman salaful ummah dalam semua bab perkara akidah perkara tafsir hadith fiqh dan segala macamnya ilmu yang manfaat ilmunya manfaat barakallahu yang dikasih ilmu syariah dan bermanfaat untuk pemiliknya ini kunci dengan ilmu yang manfaat maka dia akan terbimbing ke jalur yang benar insyaallah taala ila siratul mustaqim insyaallah taala dengan ilmu yang bermanfaat dia akan bisa membedakan mana yang hak mana yang batil mana yang halal mana yang haram mana yang manfaat mana yang madarat dengan ilmu yang manfaat barakallahu fikum ini kunci dan yang kedua ialah al-amalu saleh dengan amal soleh dia amalkan ilmu yang dia pelajari selama ini punya semangat yang tinggi untuk beramal soleh. mentaati Allah Azza wa Jal mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam al-ilmu wal amalu soleh, ilmu sebagai landasannya amal soleh sebagai buahnya dan yang namanya amal soleh meliputi semua perkara-perkara yang disebutkan pada agama Islam ini. Barakallahu fikum. Imal awamir perintah-perintah yang ada kamu imtithal, kamu laksanakan wa iman nawahi larangan-larangan agama kamu ijtinab, kamu jauhi dan termasuk dalam bab uh, al-awamir untuk imtithal adalah al-akhbar berita-berita yang kamu benarkan barakallahu fikum itu Islam. Maka seorang muslim diperintahkan untuk bersungguh-sungguh bersemangat melaksanakan perkara yang bermanfaat untuk agamanya. Bersemangat untuk belajar agama, bersemangat untuk beramal saleh sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma terkait dengan urusan agama kita. Yang kedua, al-umur an-nafi'ah di dunia perkara-perkara yang bermanfaat terkait dengan dunia kita terkait dengan urusan-urusan duniawiyah kita dan ini barakallahu fikum akan kita kaji insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kayak gitu ya nah, tema kajian kita hari ini apa ya kawan? Hah? meraih keberkahan dalam mengais rezeki. Insya Allah akan diperpanjang e, pada poin tadi. Perkara-perkara bermanfaat dalam urusan duniawiyah tadi ya akan dijabarkan nanti insya Allah taala pada kesempatan majelis yang kedua jam berapa? Setengah sebelas? Hah? Nah, ya, insya Allah itu semuanya umur nafi'ah di dunia. Seorang muslim juga diperintahkan untuk bersungguh-sungguh serius di dalam memperbaiki urusan duniawiyahnya Barakallahu bersungguh-sungguh untuk mengerjakan perkara yang manfaat terkait dengan urusan duniawiyahnya Barakallahu fikum ihris ala ma yanfa'uk Barakallahu fikum din wa dunia sehingga akan tercapai semuanya mendapatkan saadah duniawiyah kebahagiaan dunia dan akan mendapatkan saadah ukhrawiyah terkait dengan agama kita kita akan mendapatkan yang namanya upaya islahuddin perbaikan agama dan islahud dunia kebaikan dunia doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini apa yang saya sampaikan tadi itu mujmal global dari apa yang disampaikan oleh Asyik Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar terkait dengan syarah